الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Alhamdulillah الله Pada kesempatan Ba'dal Maghrib ini kita akan mengkaji satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena kaum muslimin di akhir zaman. Layak untuk kita cermati dan kita cari solusi. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan Yushikul umam أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت Ini hadis sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Yang artinya kata Rasulullah SAW memberitakan hampir-hampir saja umat-umat yang kafir ini akan mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan mengeroyok makanan yang ada di nampaknya di tempatnya. Maka dia bertanya ya Rasulullah, apakah kami kaum muslimin ketika itu jumlahnya sedikit? Maka Rasulullah SAW menjawab, bal antum yawma idzin kathir. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is Tetapi kalian waktu itu ghusa' buih seperti buih yang diterjang oleh banjir. Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan pada hati kalian penyakit al wahmi Ditanyakan apa penyakit al-wahan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Kaum muslimin rahimahumullah dalam riwayat ini dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan dua hal memberitakan yang pertama bahwasanya orang-orang kafir musuh-musuh agama musuh-musuh sunnah mereka semuanya akan bersatu padu untuk melawan Islam untuk melawan kaum muslimin mereka begitu berambisi untuk menghabiskan kaum muslimin digambarkan seperti orang-orang yang lapar mengerumuni sebuah nampang isinya makanan berambisi untuk menghabiskan makanan tadi. Ini khabarnya Rasul pada masa hidup beliau dan terjadi. Khabar yang beliau sampaikan ini terjadi. Terutama di zaman kita sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, apa yang digambarkan tadi oleh Rasul telah terjadi musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang kafir, musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Mereka bersatu padu, mereka berkonspirasi untuk menghancurkan Islam dan Muslim. Begitu semangat, begitu ambisi, persis seperti yang dikabarkan oleh Rasul, seperti orang yang kelaparannya mau menghabisi makanan yang ada di namanya, di, di, di, di namanya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dikatakan Rasul di sini ialah muncul fenomena ghusaiyah di kalangan kaum muslimin. Walakinnakum ghusaun ka ghusai Muncul fenomena ghusaiyah di kalangan kaum muslimin. Apa ruhaiyah itu? al ruhaiyah disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ajwiyah -Al Sadidah di juz yang kedua Al-Hudhaiyah sesuatu yang tidak berguna Sesuatu yang sudah rusak yang dibawa oleh banjir sesuatu yang tidak ada manfaatnya yang nggak bisa diambil faedahnya yang ditoleh Ghota usain Wih lautan Wih dalam banjir Disebutkan oleh Abu Bakar Lambari Salah seorang ahli bahasa pada masa lalu Al-ghusa indal Arab ma ya'lu al-ma'a min al-qumash waz-zabad mimma la yuntafa'u bih. Yang namanya Ghuza menurut bangsa Arab ialah kain-kain, kuih-kuih, ranting-ranting yang ada di permukaan air yang terbawa oleh arus dari perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya sama sekali fayushabbahu kullu man la khaira fihi wa la manfa'ah indahu maka setiap orang yang tidak ada kebaikan padanya yang tidak bisa diambil kemanfaatannya dikatakan huza itu mana huza iya ini poin kedua yang dipaparkan Rasulullah SAW terjadi fenomena ghuzaiyah di kalangan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin jumlahnya banyak tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlahnya banyak tetapi tidak membawa kemanfaatan. Jumlahnya banyak tetapi tidak membawa kebaikan. Allahumma Dari dua ini kaum muslimin rahimakumullah maka berakibat pada dua perkara. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Yang dulunya mereka takut kepada kaum muslimin, sekarang tidak lagi takut. Berani melawan kaum muslimin. Akibat yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala melemparkan pada hati kaum muslimin penyakit al-wahm. Apa itu wahm? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kaum muslimin terjangkiti penyakit cinta dunia, takut mati. Maka lengkap dan komplit penderitaan yang ada. Di satu sisi orang-orang kafir, musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah berkonspirasi, berkoalisi, berkonsolidasi, menyatukan langkah untuk menyerang kaum muslimin. Di sisi yang lain kaum musliminnya buta, tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa. Tidak ada kemanfaatan sama sekali pada kebanyakan mereka. Tambah lagi rasa takut yang ada pada musuh-musuh Islam hilang kepada kaum muslimin. Ditambah lagi kaum muslimin terjadi di penyakit al cinta dunia takut sibuk mengurus dunianya, sibuk mengurusi hartanya, sibuk mengurusi tahtanya otomatis akan memunculkan penyakit takut mati tadi syai'an mutalaziman dua perkara yang kemudian berkaitan ketika itu penyakit cinta dunia otomatis akan takut mati inilah yang kemudian membuat kaum muslimin dalam keterpurukan kaum muslimin di dalam kehinaan Kaum muslimin tidak punya wibawa. Kaum muslimin tidak punya izzah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari Abdullah bin Umar bin al Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memberitakan, "Idza tabayatum bil 'inah" wa akhadtum adnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم hatta tarji'u ila dinikum. Yang artinya apabila kalian berjual beli, bertransaksi dengan sistem inah Salah satu sistem riba yang berlaku. Sehingga maknanya apabila kalian jual beli dengan cara-cara ribawi, kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, riba dengan cocok tanam, artinya sibuk dengan dunianya. Watarakumul jihad dan kamu tinggalkan amal jihad berjuang fisabilillah bila agama ini maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan kerendahan Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian itu juga terjadi pada kaum muslimin kaum muslimin sekarang ini tidak lagi peduli terkait dengan transaksinya mau riba mau tidak riba yang penting dapat harta bahkan praktek-praktek ribawi di zaman sekarang ini luar biasa cengkramannya bisa dikatakan hampir kehidupan umat manusia hampir kehidupan kaum muslimin tidak bisa lepas dari yang namanya riba Kaum muslimin sudah rival dengan dunianya, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan perikanannya, sibuk dengan cocok tanamnya, sibuk dengan dunianya. Juga demikian terjadi. Dan mereka tidak mau berjuang di sabilillah. Mereka antipati dengan amalan jihad yang syar'i. Maka yang terjadi adalah kehinaan. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan, menguasakan kehinaan kepada kaum muslimin tidak akan dicabut hingga mereka kembali kepada agama mereka. Ghusaiyah fenomena ghusaiyah muncul di kalangan kaum muslimin dengan itu semuanya. Ikhwanuddina'azakumullah itu penyakit. al ghuthaiyah itu penyakit. Penyakit yang sangat kronis yang menimpa kaum muslimin. Penyakit yang membuat muslimin rendah, hina, tidak berdaya. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madrani rahimahullah dalam bukunya Al-Ajwiba As-Sadidah Anil As'ilatir Rashidah di jilid yang kedua halaman 150 dan setelahnya Di sini beliau membawakan asbab beberapa sebab munculnya fenomena iya di kalangan kaum muslimin. Sebab kenapa muslimin lemah, sebab kenapa muslimin rendah dan hina. Asbabul awal sebab yang pertama ialah buhdu kathirin minal muslimin الذين يبلغ عددهم في أرجاء المعمورة اليوم مليارا أو يزيد عن مصدر عزهم وسبيل رفعتهم وأساس قوتهم وأسباب نصرهم وطريق نضوج أفكارهم وتصوراتهم ألا وهو كتاب ربهم وسنة نبيهم عليهم الصلاة والسلام يا pertama Sebab yang pertama ialah jauhnya kebanyakan kaum muslimin yang sekarang ini jumlah mereka di seluruh dunia mencapai satu miliar lebih. Jauhnya kaum muslimin dari sumber kejayaan mereka. Jalan yang bisa meninggikan martabat mereka asas kekuatan mereka, sebab pertolongan mereka, upaya untuk mematangkan pemahaman mereka. Jauhnya mereka dari itu semua, yaitu jauhnya mereka dari kitab Rabbihim, kitab suci mereka Al-Quranul Karim, jauhnya mereka dari sunnah Rasul mereka alaihi wassalam. Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber kejayaan Islam dan Muslimin. Upaya untuk kembali menaikkan martabat mereka. Quran dan Sunnah merupakan asas kekuatan kaum Muslimin. Sebab mereka ditolong oleh Allah Azza wa Upaya untuk mematangkan akal mereka, pemahaman mereka, pemikiran mereka kitab suci Al-Quran wahyu Allah Azza wa Jal dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam kaum muslimin banyak yang jauh dari sini pengertian jauh itu bukan bodoh dia tahu mengerti bimbingan Allah bimbingan Rasul mengerti bimbingan kitab suci Al-Quran dan hadisnya Rasul paham tetapi tidak diamalkan Tahu tapi tidak dipraktekkan. Ngerti tapi dibenci. Faham tapi antipati. Itu yang terjadi. Kalau urusan hukum manusia luar biasa semangat sekali untuk mewujudkannya, untuk mempraktekannya apapun pengorbanannya. Ini yang pertama, dikarenakan jauh dari bimbingan Quran dan Sunnah muncul fenomena ghutaiyah tadi. Ditambah lagi sebab yang kedua al-jahl. jel jahl fi kathirin min al alam Islam. Tersebarnya kejahilan di hampir seluruh di hampir negara-negara Islam tersebarnya kejahilan tentang hukum-hukum agama mereka, tentang hakikat Islam agama mereka, tentang bimbingan agama mereka. Yang tahu tidak mau ngamalkan, yang tahu tidak mau praktekan, yang tahu malah benci, yang tahu malah antipati kopi, yang lain tidak tahu, banyak yang jahil tentang perkara-perkara agama Allah. Jahil bodoh tentang prinsip-prinsip Islam. Jika Dikarenakan tidak tahu sehingga mereka tidak punya semangat untuk memperjuangkannya. Karena nggak tahu, nggak punya semangat untuk mengamalkannya. Karena nggak tahu, akhirnya banyak terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Allahumma Sini jangan heran, banyak pemahaman-pemahaman sesat di dalam tubuh kaum muslimin. Banyak pemahaman radikal dalam tubuh kaum muslimin. Banyak pemahaman-pemahaman yang seperti itu di tubuh kaum muslimin. Dikarenakan jahilnya mereka tentang perkara agamanya. Sebab yang ketiga ialah adanya penyakit yang betul-betul sedang dimasukkan dan sudah dimasukkan dalam tubuh kaum muslimin. Sebuah penyakit yang betul-betul melemahkan kaum muslimin yaitu daul furqati wal ikhtilaf. Penyakit perpecahan dan perselisihan terjadi. Kaum muslimin dibikin tentang perang, dibikin terkotak-kotak, dengan berbagai macam kelompok, dengan berbagai macam hizib, dengan berbagai macam yang ada itu. Berjanji. Satu sisi merupakan sunnatullah, memang Rasulullah memberitakan kaum muslimin akan terpecah belah. Di sisi yang lain memang itu upaya musuh-musuh agama untuk mencerai beraikan kaum muslimin. Di sisi yang lainnya itulah yang nyata. Itu kaum muslimin. Ketika muslimin tercerai-berai, terkotak-kotak, tidak bersatu di atas al-haq, tidak bersatu di atas kebenaran, maka lemahlah mereka, mudah untuk dikalahkan, mudah untuk dihancurkan. Perpecahan ya. Yang keempat, Yang keempat ialah kebanyakan kaum muslimin ketika terjadi persengketaan. Ketika terjadi perselisihan tidak kembali kepada ideologi Islam. Tidak kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kebanyakan mereka lebih suka kembali kepada ideologi barat, ideologi orang kafir dan yang semisalnya ditambah lagi lemahnya semangat belajar agama yang ada pada kaum muslimin atau semangat belajar agama tetapi tidak terbina, nggak terarah kepada pemahaman yang benar dalam memahami agama Allah yang mulia ini. Ditambah lagi hubbud dunia wa karahiyatul maut terkena penyakit wahan dari cinta. Eh, Poin-poin tadi barakallahu fikum yang menyebabkan ikhwanafidina ya azakumullah terjadinya fenomena huthaiyah di kalangan kaum muslimin. Jumlahnya banyak tetapi tidak punya kekuatan. Jumlahnya besar tapi tidak punya kejayaan. Jumlahnya mungkin mayoritas tetapi tidak bisa jaya menang jumlah yang mayoritas tetapi merasakan kehinaan dan kerendahan barakallahu. Ibn semua satu-satunya jalan, satu-satunya upaya untuk menghapuskan fenomena hutaiyah tadi, satu-satunya jalan untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin, satu-satunya jalan untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin ialah kembali kepada agama Islam yang benar. Yang dikatakan Rasul dalam sabda yang saya, yang saya bacakan di atas, la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan Allah cabut kehinaan tadi dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Islam yang benar. Itu yang disebutkan Rasul dalam hadis tadi. Maka muslim rahimahumullah Kita sebagai seorang muslim tentu mendambakan kemuliaan Mendambakan kejayaan Mendambakan kemenangan Pertolongan dari Allah Mendambakan kebahagiaan Dunia akhirat Kunci itu semua adalah Kembali kepada bimbingan agama Islam Ilmu pelajari Islam ini dengan benar dari sumber aslinya kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam yang sahihah pelajari semangat mengkaji Islam semangat belajar Islam semangat mengkaji Al-Quran semangat mengkaji sunnah rasul yang sahih lalu amalkan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari wujudkan pada akidah kita, ibadah kita, sholat kita, muamalah kita, akhlak kita, adab kita, dakwah kita, semua aspek kehidupan kita. Amalkan. Juga Islam yang mulia. Diamalkan barakallah. Hanya itu. Hanya itu. Ilmui amalkan. Didapatkan semampunya dengan semata-mata kaum muslimin kembali kepada Islam yang benar, dengan semata-mata kaum muslimin semangat mengkaji Islam dengan benar, dengan semata-mata muslim mengamalkannya dalam aspek semua aspek kehidupan mereka akan muncul dengan sendirinya namanya Islam. Akan muncul dengan sendirinya yang namanya izzatul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kaum muslimin akan muncul kekuatan, akan muncul power, akan muncul itu semuanya wibawa, kemenangan, semua yang diharapkan akan muncul dengan poin-poin tadi. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW kerja berdakwah dulu ditamamkan akidah yang benar, tauhid yang benar di Mekah sehingga muslimi akidahnya kuat, akhirnya kokoh, diajari ibadah yang bagus terus sampai bidang ke kota Madinah. Diajari Islam yang benar. Ketika pada waktunya nanti maka muncul yang namanya kekuatan, muncul yang namanya izzah, muncul segala-galanya dari sana. Rasul dan para sahabatnya tidak ngapa-ngapain, hanya mengkaji Islam dengan benar dalam semua aspek Islam yang ada dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, di saatnya muncul para mujahidin yang tangguh muncul singa-singa Islam yang siap menerkam siapapun dan apapun dari musuh Allah. Mereka bisa menghancurkan kekuatan kaum kufar, menghancurkan kekuatan kaum musyrikin, bahkan bisa menghancurkan kekuatan Romawi, kekuatan Persia, bahkan bisa menguasai dunia dengan prinsip tadi. Tidak lebih daripada itu. Maka kembalilah kepada agama Allah Wahai kaum muslimin rahimakumullah kembali kepada agama Allah. Mari kita bersama-sama bersemangat mengkaji, belajar Kita Allah Al-Qur'anul dari belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari ayat per ayat, hadis per hadis, hukum per hukum kita kaji semua. Akidah Islam bagaimana, ibadah Islam bagaimana, akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana, semua kita pelajari. Amalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Pegang Islam ini, insya Allah semuanya akan eh, menjadi bahagia, semuanya akan menjadi menang, jaya, berwibawa, akan muncul sikapnya banyak keutamaan-keutamaan yang ada yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang namanya hudayah tadi akan hilang. Fenomena-fenomena kelemahan muslimin akan hilang. Fenomena kerendahan muslimin akan hilang. Semuanya akan kuat bermanfaat, bermaslahat untuk dirinya, keluarganya, agamanya, masyarakatnya, bahkan mungkin bangsa dan negaranya. Barakallahu fiikum. Nah, satu solusi kita nabi azakumullah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ucapan Ali. Disebutkan marfu sebagai sabda Rasul tapi Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ala innaha satakunu fitnah." Ketahuilah, sungguh kelak akan terjadi yang namanya fitnah. Qila lahum al makhraj minha. Ditanyakan kepada beliau apa solusinya. Kala katanya Ali bin Abi Thalib, "Kitabullah." Solusinya Al-Qur'an yakni nah, pelajari Al-Quran pelajari kaji Al-Quran jabarkan isinya dengan sunnah Rasul Sallallahu beliau mengatakan fihi nabau man kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum dalam Al-Quran ada berita tentang umat-umat sebelum kalian dan berita tentang apa yang terjadi setelah kalian wa hukmu bainakum dalam Al-Quran ada hukum yang memutuskan perkara-perkara kalian. Wahwal fasl laisa fil hazl. Al-Quran itu fasl, pemutus, bukan main-main. Man tarakahu min jaddarin Allah, Barang siapa orang ada orang yang sombong meninggalkan Al-Quran, Allah pasti akan patahkan dirinya. Wa man ibtaghal huda min ghairi Allah dan barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, Allah akan pasti menyesatkan dia. Al-Quran tali Allah yang sangat kuat. Zikir yang hakim. Siratul mustaqim. Al-Quran yang dengannya hawa nafsu tidak akan menyimpang. Dengannya lesan-lesan tidak akan tersamarkan. Para ulama tidak pernah kenyang dengan ilmu Al-Quran. Al-Quran Karim tidak pernah basi. Tidak pernah basi. Walaupun banyak dibaca, banyak diulang-ulang keajaiban Al-Quran tidak pernah habis. Barang siapa yang berucap dengan Al-Quran, dia pasti akan jujur. Barang siapa yang mengamalkannya, pasti dapat pahala. Barang siapa yang berhukum dengannya, dia pasti akan adil. Dan barang siapa yang menyuruh umat manusia kembali kepada Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan hidayah kepada siratul mustaqim. Al-Quran solusinya dan sunnah Rasul yang menjelaskannya Itulah inti daripada Islam yang benar, Islam yang dibangun di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasul, yang dibangun di atas bimbingan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan itu insya Allah akan hilang fenomena bultaiyah yang menimpa kaum muslimin, penyakit kronis yang menimpa kaum muslimin dalam bentuk bultaiyah tadi. Wallahu taala alamul sawab walhamdulillahirobbilalamin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi uh, wawasan lalu diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.